Nah, kemudian Rasulullah naik melakukan mi'raj tadi dari batu of Domafdrak. Ya. Melewati tujuh lapis langit. Di langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam salam. Dan terlihat Nabi Adam ini tingginya luar biasa sampai Rasulullah melihatnya begini. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam Muhammad. 27 meter, arbauna zira. Tingginya 27 meter. Ya. Kemudian Nabi Adam berkata, "Marhaban bi Nabi saleh." wa ibni soleh. Selamat datang dengan putraku dan nabiku yang soleh. Ni'mal ibni anta. Sebaik-baik putraku adalah engkau Muhammad. Naik lagi. Ilaliko abi. Waalaikumsalam. <laughs> Naik lagi ke langit kedua. Bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi SAW. Di langit ketiga. Bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha, beliau naik kemudian menghadap Allah seorang diri dengan jarak jauh lebih dekat. Di sana beliau mendapatkan perintah sholat lima waktu. Jadi cuma sholat saja ya yang diwajibkan tanpa perantara malaikat Jibril. Ibadah yang lain melalui perantara malaikat Jibril. Cuma sholat dan diwajibkan setelah Isra naik eh, Mi'raj dari Masjidil Aqsa. Artinya apa? Masjidil Aqsa akan dibebaskan kembali oleh kaum muslimin jika kita mampu melaksanakan sholat berjamaah subuh di sana. Karena terjadinya sampai menjelang su subuh. Ini isyarat kemenangan akan terjadi seperti itu. Ya, dan itu akan terjadi kalau subuh-subuh di masjid-masjid seluruh dunia selain di, selain di Al-Aqsa sudah seperti sholat Jumatnya. Ya, ukurannya itu kalau kita akan membebaskan Masjidil Aqsa. Maka segera penuhi Masjidil Aqsa ini. Eh Masjidil Aqsa, masjid-masjid kita ya, agar kita bisa hijrah ke sana. Baik maka Rasulullah kembali menjelang waktu subuh. Saat itu ada Abu Jahal sedang jogging itu Oh. Dia sedang lari, jogging. Pas sampai di Masjidil Aqsa, kayak ayah bungkulkan hidung. Naon itu ya? Tara-tara tisasari ternyata Rasul Rasulullah. Tumben ai kadingaren Muhammad ai eh, di dia. Sebelah khair dia Ibnu Akhi. Selamat malam wahai. Eh selamat pagi wahai ponakanku. Ma balulaka sobahan tajlisu bi hadal masjid? Ada apa pagi pagi-pagi bisa duduk di sini? Diceritakan, aku tadi malam diisrokan dan dimirajkan. Kemarin aku diisrokan pada uh, pada isyalah. Ya sepenggalan uh, malam yang pertama. Kemudian aku dibawa ke Masjidil Aqsa. Aku transit dulu di Yasrib. Kemudian aku ke Madian. Lalu aku ke Tunisia ke Sajar Musa. Kemudian aku ke Madia eh, ke Tunisia, tempat di mana Nabi Musa mendapatkan wahyu. Lalu ke Bethlehem, lalu ke Masjidil Aqsa. Kemudian aku naik ke langit bersama Jibril. Lalu aku menghadap Tuhanku, lalu Tuhanku memerintahkanku sholat lima puluh waktu. Yang aku lakukan lima waktu. Dan sekarang aku kembali di sini. Aku baru mendarat wahai pamanku. Kekeke. -ke -ke asa teka kaharti Muhammad teh bener dadanguan kita teh salah gitu Sejak dulu ingin mencari alasan untuk menolak dakwah Rasulullah. Kali ini dia mendapatkan kesempatan untuk menyatakan Rasulullah gila. Hakom majnunin. Oke, teka harti Muhammad teh Siapa yang harus aku bawa? Ah, kebenaran balana datang. Ada Abu Bakar tuh. Subhanallah, Abu Bakar datang radhiyallahu Kebenaran balana datang. Abu Bakar, ta'atal. Ya, tahaddas ilaika kama tahaddas ta'anifan li. Ceritakan pada Abu Bakar sebagai apa yang kau ceritakan padaku. Maka Rasulullah cerita sama Abu Bakar. Selesai. Toh Abu Bakar. Percaya tak ente ke Muhammad? Percaya kamu kepada Muhammad. Famada ra'yuka ya Abu Bakrin? Gimana menurut pendapatmu? Di luar dugaan Abu Jahal. Apa kata Abu Bakar? Wallahi law asyada min hada wa yatahaddas bi Rasulillah Muhammad SAW la usaddiqah. Mama dia Abu Jahal. Demi Allah, walaupun lebih dahsyat daripada ini dan yang mengalaminya Rasulullah Muhammad SAW, aku percaya. So, kamu mau apa? Ya, sama gilanya gitu mah. Pergilah <laughs> Abu Abu Jahal. Baik, ini ujian keimanan tidak sedikit dari sahabat murtad gara-gara ini. Saya bertanya pada Iwafillah. Betulkah apa yang dikatakan Abu Jahal kalau ini tidak masuk di akal? Baik. Perhatikan, ini Masjidil Haram. Ini Masjidil Aqsa. Berapa jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? 1233 km. 1233 km. Abu Jahal bicara sama Rasulullah, "Eh Muhammad, dengan kendaraan tercepat saya berjalan dari sini, bergerak. Itu satu bulan balik lagi satu bulan jadi PP berapa bulan dua bulan mang <laughs> dua bulan dua bulan lo terente ngomongan sepeting oke eh, lo kata Abu Jahal tuh baik para berarti PP Rasulullah menempuh jarak 2466 km masuk di akal tidak udah gitu naik ke langit lagi hanya dalam waktu satu malam Masuk di akal tidak? Ayo. <laughs> Inilah ujian keimanannya dan disinilah celah bagi jil untuk memurtadkan kita secara perlahan. Menurut kalian, saya dari rumah ke sini ujung burung ke sini satu jam setengah. Dengan rute ujung burung lurus ke Pasopati, ya masuk ke bawah ke Hasan ke Hasan Sadikin, masuk langsung ke Setiabudi. Rutenya itu satu jam setengah. Semut hitam yang kecil dengan rute yang sama dari rumah saya ke sini butuh berapa lama? Satu tahun? Mungkin satu tahun. Dengan rute yang sama. Percaya nggak kalau saya bilang satu jam setengah? Kenapa? Nempel di mobil saya kan? Loh, kenapa susah? Rasulullah bilang, uti itu bil buruk Lalu aku didatangkan buruk hayawanun alladhi khalaqahu Allah min nur. Hewan yang Allah ciptakan dari cahaya. Berapa kecepatan cahaya? tiga kali sepuluh pangkat delapan meter per detik. Tidak butuh satu detik bagi cahaya memutari bumi. Kau mau di Mekah kan di Aqsa. Kecepatannya cahaya, para Allah. Jadi betapa cerdasnya Abu Bakar rodi lahu'an lebih dahsyat dari Ibnu aku percaya. Jadi sudah ngerti itu Abu Bakar tentang kecepatan cahaya. <laughs> Jadi siapa yang gila? Rasulullah apa Abu Jahal? Namanya aja Abu Jahal kok. Inilah bedanya Abu Jahal dan Abu Bakar. Abu Bakar mendahulukan iman, akal belakangan. Karena apapun yang diimani pasti masuk di akal. Adakah ayat-ayat Allah yang tidak masuk di akal? Ingat tadi ayatnya sudah kita baca linuriyahu min ayatina agar kami perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami. Adakah kekuasaan Allah yang tidak masuk di akal? Buat apa diimani kalau tidak masuk di akal? Ingat, kalau tidak ada yang bisa kita pahami, bukan Allahnya yang salah. Bukan ayatnya yang salah, bukan peristiwa yang salah, tapi kitanya yang lem, lemah. Jangan diukur sifat Allah dengan kelemahan logika, akal kita, nalar kita. Inna Allah ala kulli syai'in qadir itu unlimited, tidak terbatas. Jangan dibatasi oleh kelemahan akal kita. Adapun Abu Jahal, dia mengedahulukan akal, iman belakangan. Lamun teu ku akal tadi imani. Inilah maka Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq. Turun malaikat Jibril berikan gelar ini pada Abu Bakar, As-Siddiq yang membenarkan.